Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Tazkiyatun Nufus. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2014 9 Ramadan 1435 Hijriah Yang terakhir kemarin kita membahas tentang Fudulun Nadar Banyak memandang Dalam dua kali pertemuan Sebelum kita lanjutkan yang baru Fudulut Ta'am Banyak makan Ini ada lima kitab empat kitab kecil Dan satu kitab agak besar Ada kuis seperti biasanya Jawabannya ditulis di kertas Disertai nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi Pertanyaannya gampang saja Sebutkan ayat dalam Al-Quran Yang memerintahkan supaya kita Menundukkan pandangan Surat apa, ayat berapa Jadi Ayat yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan Di surat apa, ayat berapa InsyaAllah nanti di akhir pertemuan kita akan ambil siapa pemenangnya Selanjutnya racun hati yang ketiga adalah Fudulut ta'am Banyak makan Killatut ta'am tujibu rifatal qalbi Wa kuwatal fahmi Wa nafsi Wa da'fal hawa wal ghadab وكثرة الطعام توجب ضد dalik sedikit makan menjadikan hati lembut pemahaman kuat jiwa nafsu hancur demikian pula hawa nafsu yang buruk kemarahan menjadi lemah sebaliknya banyak makan akan menjadikan kebalikan dari semua itu. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini menjadi landasan dalam hal menjaga diri dari makan dan minum yang berlebih-lebihan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih yaitu dari sahabat Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul bersabda Ma mala'a banu Adam wi'aan syarran min batnih Tiadalah manusia memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi sesuatu itu kalau penuh paling buruk adalah perut. Jadi kalau ada sesuatu apabila penuh buruk maka yang paling buruk adalah perut ketika penuh. Bihasbi bani Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia itu beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Luqaimat. Para ulama ketika menjelaskan luqaimat yaitu antara 3 sampai 9 suapan. Jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut itu yang terbaik diisi makanan antara 3 sampai 9 suapan. Kalau kita mampu itu yang terbaik. Fa in kana la mahala, kalau tidak mampu, kepingin tambah lagi. Kepingin nambah, maka boleh nambah. Yaitu caranya thulutun li ta'ami wa thulutun li syarabi wa thulutun li nafasi. Caranya sepertiga untuk makan, <clears throat> sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Jadi maksudnya di sini jangan sampai perutnya full. Jangan sampai kenyang. <clears throat> Jadi ada tempat untuk bernafas. Bukan berarti maksudnya di sini makanan sepertiga, minuman sepertiga dihitung bukan. Maksudnya di sini adalah jangan sampai penuh perutnya. Jadi masih ada tempat yang kosong Ada penjelasan yang sangat bagus Tentang hadis ini Dari Ibnu Rajab Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal Hikam Ibnu Rajab Punya kitab Syarah Hadith Arba'in Nawawi Arba'in Nawawi itu berisi 42 hadis tentang inti ajaran Islam. Kemudian oleh <clears throat> Ibnu Rajab ditambahi 8 hadis. Jadi lengkap menjadi 50 hadis. Kemudian oleh Ibnu Rajab disyarah dengan syarah yang amat sangat bagus dan memuaskan yaitu berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya dan di antara terjemahan yang bagus saya lihat yang diterbitkan oleh Darul Falah Jakarta dengan judul Panduan Il Ilmu dan Hikmah. Tebal sekali bukunya. Tebal sekali hat cover. Bagus buku itu. Kalau bisa dimiliki perlu untuk dimiliki dan dimasukkan di perpustakaan kita yaitu syarah 50 hadis inti ajaran Islam dengan syarah yang amat sangat bagus termasuk hadis ini itu ada di hadis nomor 47 disyarah oleh beliau dengan syarah yang sangat bagus mari kita lihat ya faedah-faedahnya Beliau Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala memberikan komentar wa hadzal hadithu aslun jami'un li usulit tibbi kulliha. hadith ini adalah landasan yang lengkap tentang berbagai macam landasan ilmu kedokteran semuanya. Jadi landasan ilmu kedokteran semuanya dicakup oleh hadis ini. Kemudian beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang yang dikenal dengan sebutan Ibnu Masawai. Beliau adalah seorang tabib, seorang dokter zaman dahulu. Ketika beliau membaca hadis ini, hadisnya Nabi ini Dokter ini Ibnu Masawai memberikan komentar apa komentarnya? Mari kita lihat. Lawis ta'amalan nasu hadhil kalimat salimu minal amrad wal asqam wala ta'attalatil maristanat wa dakakin as-sayadilah. Kalau sekiranya manusia mengamalkan kata-kata Nabi ini Artinya perut jangan sampai penuh Jangan sampai penuh Makan jangan sampai kenyang Karena kalau penuh, perut penuh itu paling buruk Usahakan masih ada sisa untuk bernafas Kalau orang manusia mengamalkan kata-kata ini Pasti mereka selamat dari berbagai macam penyakit Sehingga klinik-klinik dokter dan apotek-apotek penjual obat tutup semuanya. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada orang sakit. Karena tidak ada orang sakit. Orangnya sehat semuanya. Berkat menjaga perutnya dari makanan. Atau juga sebelum hadis ini sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan inti daripada ilmu kedokteran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Itu di surat Al-A'raf ayat 31. Yang mana dikomentari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ahallallahul al-akla wasyurba ma lam yakun sarafan wala makhila. Allah menghalalkan makan dan minum selama tidak ada unsur berlebih-lebihan dan tidak ada unsur sombong, sombong-sombongan, gengsi-gengsian. Jadi makan yang mewah-mewah demi menjaga gengsi. Firman Allah, "Wa kulu washrabu wa Makan, minumlah jangan berlebihan. Jangan berlebihan ini kalau kita mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama Berlebihan dalam makan dan minum itu ada tiga macam Yang pertama-tama makan atau minum dalam jumlah yang banyak Sampai kenyang full sampai enggak ada tempat lagi. Nah, ini namanya berlebihan. Istilahnya volumenya ya. Volumenya banyak. Kemudian yang kedua, makan dan minum yang berlebihan itu adalah jenis makan dan minumnya itu banyak. Jadi misalnya seseorang makan di meja makan itu untuk dia terkumpul berbagai macam jenis makanan. Satu orang makan di mejanya ada sepuluh jenis makanan. Nah, ini berlebih-lebihan. Ya bolehlah satu, dua, tiga yang wajar-wajar saja. Karena zaman sahabat dulu mereka hanya sejenis, dua jenis. Kalau lebih dari itu mereka nangis. Mereka nangis lebih dari itu. Sambil mereka mengatakan, itu malatus alunna yaumaidin idzin kamu akan ditanya oleh tentang nikmat ini. Ini kalau untuk diri sendiri ya, kalau nyambut tamu ya tidak apa-apa. Yang penting juga jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu adalah berlebih-lebihan dalam arti bukan hanya mengkonsumsi yang halal sampai menjangkau yang haram. Nah, itu juga namanya berlebih-lebihan. Boleh makan sampai kenyang full, boleh. Tapi sesekali saja. Sampai full nggak ada tempat lagi boleh sesekali. Sesekali. Karena juga ada dalilnya. Dalilnya di sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, tidak ada makanan. Sahabat Abu Hurairah juga lapar. Ya, cari makanan lalu datang ke rumah seorang penduduk Madinah Ansar. Rasulullah ngajak sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian diberi susu. Dan susu itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Hurairah untuk menggilir. Digilir satu-satu. Sudah selesai semuanya, tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ishrab, kamu minum dulu." Abu Hurairah minum. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan ya Rasulullah, ishrab, minum lagi." Si minum lagi. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan ya Rasulullah, ishrab, minum lagi." Sampai sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Lam ajid makanan au kama qala." nggak ada tempat lagi ya Rasulullah, sudah full. Nah, di sini para ulama mengambil satu faedah di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah Sahih Al-Bukhari kata beliau boleh kenyang sesekali. Kenyang sampai full boleh sesekali saja. Tidak terus-terusan. Maksudnya sesekali itu mungkin saat itu kita amat sangat lapar. Sehingga butuh makan sangat banyak sesekali Atau mungkin saat itu kita pas mendapatkan makanan yang favorit kita Cocok kita Sampai kenyang boleh sesekali Atau mungkin kita diundang orang Diundang orang kalau kita makan sedikit gak enak Marah-marah nanti yang undang Dipaksa makan lagi, makan lagi, makan lagi Ya sudah gak apa-apa Sesekali Sesekali saja boleh Ya kan Tapi kalau yang rutin tidak Kemudian juga ada seorang dokter Al-Harith bin Kaladah Al-Harith bin Kaladah Beliau dikenal sebagai Tabibul Arab Dokternya orang Arab Beliau mengatakan Al-Himyatu Raksudda Menjaga dari makanan Raksuddawa Menjaga dari makanan itu adalah Pangkal obat Jadi puncaknya obat itu adalah Menjaga diri dari makanan Wal bitonatu ra'sudda. Sementara banyak makan itu adalah pangkal penyakit. Itu ucapan dokter ya. Ada yang mengatakan sabda Nabi tapi enggak sahih. Itu ucapan dokter Arab namanya siapa tadi? Al Harith bin Kalada. Beliau juga mengatakan Al Harith ini alladzi qatala al bariyah wa ahlaka siba'a fil bariyah idkhalu ta'am 'ala ta'am qabla linhidam. Yang bisa membunuh, yang, yang menjadikan membunuh manusia dan menjadikan binatang-binatang buas itu binasa adalah memasukkan makanan di atas makanan sebelum selesai pencernaan. Jadi memasukkan makanan di atas makanan sebelum pencernaan. Jadi makan ya Kenyang Tak lama lagi setelah itu makan lagi Nyamil lagi Tak lama lagi setelah itu makan lagi Nyamil lagi Ini yang menyebabkan orang itu mati Dan juga binatang-binatang buas binasa Karena apa? Timbul berbagai macam penyakit Iya kan? Sekarang ini Macam-macam kena apa? Diabetes hipertensi yang paling banyak sekarang hampir semua orang kena kolesterol. Ada lagi apa? Asam urat. Semuanya macam-macam. Di antara sumbernya adalah makanan. Ya ini, sebelum saya pencernakan dimasuki lagi. Kemudian yang lainnya lagi mengatakan, "Lau qila li ahlil qubur, nasababu sababu ajalikum?" Kalau orang-orang di kuburan itu ditanya, apa yang menjadikan kamu mati? Sebabnya apa kamu mati? Kalau pasti ahli kubur menjawab Atuhom karena banyak makan. Artinya banyak makan, banyak penyakit, akhirnya mati. Walaupun memang ajal di tangan Allah, nggak ada khilafiyah. Ajal di tangan Allah, tapi kan juga ada sebabnya. Ya. Jadi ini adalah manfaat makan sedikit dari sisi kesehatan badan. Kesehatan badan. Bagaimana pula dengan kesehatan hati? Ya. Tadi telah disinggung bahwa sedikit makan menjadikan hati itu lembut, pikiran semakin tajam, hawa nafsu melemah, jiwa hancur, enggak sombong, emosi juga menjadi sedikit, ya, manfaat untuk hati. Ada ucapan-ucapan dari para salafus soleh tentang manfaat sedikit makan bagi hati. Termasuk kita puasa ini, alhamdulillah sedikit makan. Ya, berarti cocok untuk kita. Tinggal bagaimana nanti bukanya dan sahurnya. Kalau bukanya ternyata makannya banyak, ah, berarti gagal. Gagal. Mumpung sekarang puasa, kita latihan ya latihan sedikit makan dan ternyata alhamdulillah dengan kita puasa sekarang sudah 9 hari rasanya enak enggak badan? Rasanya enak, badan enak, ringan, pikiran juga semakin jernih, hati semakin bersih. Ya, tajam pikiran. Macan macan itu antara macan lapar dengan macan kenyang. Cerdasan mana? Macan itu kalau lapar dia jadi macan. Macan yang sebenarnya itu. Tapi kalau macan kenyang dia tidak lebih daripada ya daripada kambing. Jadi kambing akhirnya. Jadi macan kalau kenyang itu ya gitu aja ya enggak rabeko kayak enggak jadi macan sudah. Kayak kambing. Gara-gara apa? Banyak makan. Karena itu kalau antum mau membodohi orang di antara caranya adalah kenyangkan dia. Sudah bodoh sudah. Tapi jangan dilaparkan. Kalau kamu laparkan, cerdas dia. Dia tahu kesalahanmu. Ya. Jadi begitu. Sehingga tokoh-tokoh zaman dulu kepala negara kalau mau menghancurkan negara itu diantara caranya adalah dibuat mereka itu kenyang sehingga bodoh negaranya hancur. Di antaranya pula ucapan dari para salafus soleh. Ya, E, saya pilihkan. Ini kata-katanya banyak sekali. Ya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang meniru Nabi Nabi itu memilih hidupnya lapar Padahal Nabi mau kenyang bisa Nabi kalau ingin menjadi raja yang kaya raya sekaligus Nabi Lebih dari Nabi Sulaiman bisa Tapi Rasulullah Muhammad SAW memilih menjadi seorang Hamba abdun wa rasul Hamba biasa rasul Sehingga di rumahnya Nabi Muhammad SAW pernah dua bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan, yang dimasak tidak ada. Makannya hanya kurma, minumnya air. Jadi memang Nabi memilih hidup untuk ya ini lapar. Itu pilihannya Nabi. Namun juga bukan berarti lapar yang berdampak buruk ya, lapar yang berdampak baik. Kadang juga Nabi diundang sahabat makan kambing, minum susu biasa yang lezat-lezat. Tapi secara umum beliau milih lapar. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala niru Nabi. Sahabat Ibnu Umar terkenal sebagai seorang sahabat yang paling senang niru Nabi dalam semua aspek kehidupannya. Nabi pernah di situ, Ibnu Umar kepingin di situ untuk niru Nabi. Segala halnya Nabi ditiru. Termasuk masalah Nabi nggak pernah kenyang. Ditiru oleh sahabat Ibnu Umar sehingga beliau mengatakan, "Masyabi'tu mundu aslamtu." Aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. Sahabat Ibnu Umar, sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Wasi' salah seorang salafus saleh mengatakan, "Man qalla tu'muhu fahim wa afham, wasafa wa raqqa Barang siapa yang sedikit makannya, dia akan faham, cerdas. Dan dia bisa memberikan pemahaman kepada orang lain dia menjadi bening dan menjadi lembut hatinya. Wa inna kafarat ta'am la yuthqil sahibahu an kadirin mimma yurid. Dan sesungguhnya banyak makan menjadikan pelakunya itu berat untuk melakukan berbagai macam hal yang dia inginkan. Jadi banyak makan menjadikan orang itu berat mau melakukan hajat-hajatnya. Sementara sedikit makan, faham, cerdas, waspada Kemudian juga menjadi semakin bersih, jernih, lembut Kemudian juga Abu Ubaidah Al-Khawas rahimahullahu taala beliau mengatakan hadfuka fi syab'ik wa fi ju'ik. Kematianmu ada dalam kenyangmu. Sementara nasib baikmu ada dalam laparmu Kenapa demikian? Lalu beliau jelaskan Ida anta syabi'ta faqulta fanimta istamkana minkal aduwu fajatama 'alaik wa idza anta tajawwa'ta kunta lil aduwi bimirsad Apabila kamu kenyang maka kamu merasa badanmu itu berat Sehingga inginnya Tidur terus layak layak saja nah, Sehingga musuh menjadi Punya kesempatan untuk menerkam kamu Dan kamu pun diterkam oleh musuh Tapi kalau kamu lapar Maka kamulah yang waspada Sehingga selalu mengawasi musuh jadi maksudnya kalau orang itu kenyang, itu tadi pikirannya tumpul. Tapi kalau orang lapar, pikirannya jalan. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang lain, Amr bin Qais rahimahullahu taala mengatakan, "Iyyakum wal bitanah fa innaha tuqassil qalba." Hati-hatilah kamu daripada banyak makan karena banyak makan itu menjadikan hati keras. Banyak makan hati keras. Orang-orang yang terkena penyakit sombong itu biasanya banyak makan, jarang puasa. Kemudian juga Salamah bin Sa'id rahimahullahu taala mengatakan, Inkana rajul la yu'ayyar bil bitnah kama yu'ayyar bid biyamalu. ya'malu." Zaman dahulu seseorang itu dicela karena banyak makan. Sebagaimana seseorang itu dicela karena melakukan dosa. Jadi banyak makan dianggap seperti orang berbuat dosa. Ya, apalagi kita sebagai tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Kita harus lebih menjaga perut kita. Karena para tulabul ilmi itu diawasi orang, ya. Orang lihat nanti, wah ini penuntut ilmu makannya banyak ini. Yang tidak menuntut ilmu bagaimana? Kemudian juga Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aratta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala ta'kul hatta taqdiyaha, fa innal akla yughayyi fa innal akla yughayyirul aqla." Apabila kamu punya hajat punya hajat ya, hajat dunia, hajat akhirat, ada keperluan, kepentingan-kepentingan. Maka jangan makan dulu. Selesaikan dulu kepentingan itu. Kenapa? Karena makan bisa merubah pikiran. Nanti setelah makan kenyang, dah nggak jadi sudah. Jadi rencana-rencana hajat tadi itu dibatalkan gara-gara sudah kenyang. Jadi nasihat sudah bagus, jadi kalau kita punya hajat urusan dunia, urusan akhirat, hajat apapun, ya, jangan makan dulu, selesaikan dulu. Khawatirnya apa? Kalau sudah makan kenyang berubah pikiran, nggak jadi sudah. Ya. Kemudian juga masih ada ucapan-ucapan yang indah. Ya, ada yang mengatakan Wa kana yuqal ada yang mengatakan la taskunul hikmatu ma'idatan mal'a. Hikmah tidak akan mungkin tinggal di perut yang kenyang. Ya, di pencernakan yang kenyang. Jadi kalau perut kenyang, kita jauh daripada hikmah. Hikmah itu memahami secara sesuatu secara mendalam. Ya, hikmah bijaksana. Kemudian juga Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu taala mengatakan, karena yuqal bahwasanya dikatakan qillatut ta'mi aunun alat tasarru'i ilal khairat." Sedikit makan itu membantu untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ya contohnya sekarang aja kita puasa ini kan berbuat baik gampang atau sulit? Mudah kan? Insyaallah mudah. Itu diantara dampak daripada sedikit makan. Tapi coba nanti setelah buka makan banyak, apa yang terjadi? Yang jadi malas lagi. Kemudian juga Qutam Al-Abid rahimahullahu taala mengatakan kana yuqal ma qalla ta'mu mri'in qad illa raqqa qalbuh. Tiadalah seseorang itu sedikit makannya melainkan pasti hatinya itu lembut. Hatinya lembut. Kemarin-kemarin belum puasa, hatinya keras, kasar, masih ada kesombongan. Nah, sekarang sudah puasa, alhamdulillah, semakin lembut hatinya. Kesombongan semakin terkikis. Baru 9 hari, apalagi nanti sampai 20 hari, apalagi 10 hari terakhir tambah lembut hatinya, tambah bersih hatinya, tambah jernih. Ya. Kemudian juga masih ada ucapan-ucapan yang lainnya Ada ucapan dari Abu Imran Al-Juni Rahimahullahu ta'ala dia mengatakan Kana yukal bahwasanya dikatakan Man ahabba an yunawwar lahu qalbuh Fal yuqilla tu'mah Barang siapa yang ingin hatinya diberi cahaya Maka hendaklah sedikit makannya Karena itu diantara obat hati Tombok hati adalah sedikit makan Yaitu perutnya lapar Puasa Puasa ini sangat bagus Hanya saja kembali kepada sahur dan bukanya Jangan banyak-banyak Supaya kita benar-benar mendapatkan pesan moral hikmah daripada puasa ini Kalau ingin hatinya mendapat cahaya Sedikit makan Kemudian Uthman bin Zaidah Rahimahullah ta'ala Mengatakan kataba ilayya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala telah mengirimkan surat kepadaku Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama tabi'in apa isi suratnya jadi ini suratnya Sufyan Ats-Tsauri kepada Utsman bin Zaidah isi suratnya idza aratta an yasihha jismuk wa yaqilla naumuk fa aqilla minal akli apabila kamu ingin badanmu sehat Sedikit tidurmu Maka sedikitlah dalam hal makan Badan sehat Tidur sedikit Karena kalau orang kenyang maunya tidur Terus tidur terus ya. Kemudian juga Di antaranya pula ucapan dari Abdullah bin Al-Farj Beliau mengatakan, "Qultu li Abi Sa'id At-Tamimi." Aku bertanya kepada Abu Sa'id At-Tamimi, "Al-khaifu yashba'?" Apakah mungkin orang yang kenyang itu takut kepada Allah? Jawabannya, "La, tidak mungkin." Kemudian qultu aku tanya lagi, "Al-mushtaqu yashba'?" Apakah mungkin orang yang rindu kepada Allah itu kenyang? Qala, "La, tidak." Tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin takut kepada Allah, rindu kepada Allah, maka dikurangi makan, jangan kenyang. Ya, kemudian masih ada ucapan-ucapan yang indah dari para salafus saleh. Di antaranya adalah Bishir bin Al-Harith. Ini Bishir Al-Hafi. Bishir Al-Hafi ini dahulu adalah seorang yang pelaku dosa ayar, pelaku dosa beli orang nakal. Lalu oleh Allah dibuka pintu taubat. Ceritanya waktu itu beliau melihat ada nama Allah di jalanan diinjak-injak oleh orang. Jadi ibaratnya kertas ada nama Allah di jalanan diinjak-injak orang. Kemudian oleh beliau diambil dari hatinya, dari keikhlasannya, dibersihkan. Kemudian beliau pergi ke toko parfum. Beliau beli minyak yang paling wangi dengan uang yang dimiliki. Lalu diusapkan parfumnya itu ke nama Allah itu Kemudian diletakkan di tempat yang tinggi Subhanallah Menghormati nama Allah dari lubuk hati yang terdalam Padahal beliau waktu itu orang Ayar, ayar itu nakal Kemudian beliau tertidur Dalam tidurnya itu ada suara Yang berbunyi Tayyab tasmi tayyiban nasmak kamu telah menjadikan namaku wangi Maka aku pasti menjadikan namamu wangi Kamu wangikan namaku Aku wangikan namamu Dari situlah dibuka pintu Taubat Akhirnya beliau jadi orang yang saleh Jadi ulama besar Bahkan termasuk dari kalangan Aulia Allah Kalau antum baca biografi salafus saleh Biografi Aulia Allah Pasti di sana ada nama Bishir, Bishir bin Al-Harith Al-Hafi Bishir Al-Hafi Ya, Masya Allah Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal memuji Bishir Bishir ini adalah manusia sempurna Cuman kurangnya Satu kata Imam Ahmad Apa kurangnya? Karena beliau hidup membujang nggak mau nikah Kan orang membujang itu bebannya ringan Beda dengan orang nikah Bebannya berat Tanggung jawab ya. Jadi Bashir ini orang sempurna, cuman kurangnya satu dia membujang, nggak mau nikah. Bashir bin Al-Harith rahimahullah taala mengatakan, "Masya itu mundu khamsina sana." Aku tidak pernah kenyang semenjak 50 tahun yang lalu. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan ma yanbaghi lirrajuli an yashba al yau min al-halal li'annahu idza shabi'a min al-halal da'athu nafsuhu ila al-haram. Fakifa min hadhil akdar. Tidak sepatutnya sekarang ini zamannya beliau. Tidak sepatutnya sekarang ini orang kenyang walaupun dari yang halal. Karena kalau dia kenyang dari yang halal, maka nafsunya akan mengajaknya untuk menuju kepada yang haram. Ya. Jadi yang halal saja jangan sampai kenyang. Pakai famin hadhil akdar. bagaimana pula dengan yang belum jelas halalnya. Kenyang dari yang belum jelas halalnya. Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala mengatakan, "Man dhabata batna dhabata dina. Barang siapa yang bisa yang bisa menjaga perutnya, maka dia bisa menjaga agamanya. Jadi orang bisa menjaga perut, bisa menjaga agama. Korelasinya apa? Korelasinya agama bisa rusak kalau orang tidak bisa menjaga perutnya rusak agamanya. Bahkan bisa rela menjual agama demi memuaskan nafsu perutnya. Wa man malaka ju'ah malakal as salihah. Barang siapa yang bisa menguasai rasa laparnya, maka dia bisa menguasai akhlak-akhlak yang baik. Jadi kalau orang ketika lapar bisa menguasai diri, ini hebat. Berarti dia bisa menguasai berbagai macam akhlak yang baik. Karena menilai akhlaknya orang itu bukan dalam kondisi yang normal. Kalau kondisi normal semua orang itu baik. Kondisi yang nggak wajar, disitulah kelihatan aslinya orang ketika lapar, ketika sedang emosi, itulah ketik kelihatan aslinya orang. Kemudian beliau mengatakan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, "Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i'." Qaribatun minasyab'an Sesungguhnya maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar Dan dekat dari orang yang kenyang Jadi kalau sudah kenyang Kenyang ya Jadi mula-mula kan mencari sesuap nasi Akhirnya kenyang Sudah kenyang full Mula-mula makan apa Makan apa Setelah makan apa terpenuhi semuanya Yang terjadi adalah Makan siapa jadi bermula dari makan apa Makan apa terpenuhi Maka makan siapa Siapa yang dimakan lagi Jadi orang kalau lapar Jauh daripada berbuat maksiat Kalau orang kenyang Cenderung berbuat maksiat Wasyab Kenyang bisa membuat hati mati Kemudian juga masih ada ucapan-ucapan yang indah dari para salafus soleh Tentang menjaga makan ini dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala beliau mengatakan inna nafsa idza ja'at wa 'atishat safal qalbu wa raqqa wa idza syabi'at wa rawiyat 'amiyal qalbu jiwa apabila lapar apabila haus maka hatinya menjadi jernih hatinya menjadi lembut tapi apabila kenyang tak kenyang semuanya terpenuhi makannya minumnya maka hatinya menjadi buta Beliau juga mengatakan miftahud dunya asyba. Kuncinya dunia adalah kenyang. Wa miftahul akhirah al Kuncinya akhirat adalah lapar. Kuncinya akhirat adalah lapar. Subhanallah, kata-kata yang amat sangat indah. Kemudian juga masih ada ucapan-ucapan pula dari para salafus saleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Ma syabi'tu mundu sita asyarata sana. Aku tidak pernah kenyang semenjak 16 tahun. Jadi kalau makan nunggu lapar ya, lapar baru makan, kalau makan nggak sampai kenyang. Jadi nggak sampai full perutnya. Ya, masih ada sisa disisakan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, "Li'anna syib'a yuthqilul badan wa yuzilul fitna wa yujlibun naum wa yud'if sahibahu 'anil ibadah." Karena kenyang itu membuat badan terasa berat. Kemudian juga menghilangkan kecerdasan. Kemudian juga mendatangkan ngantuk. Jadi ngantuk maunya tidur terus, kemudian juga menjadikan pelakunya itu lemah ketika beribadah, malas beribadah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim beliau bersabda al-mu'minu yaqulu fi mi'an wahid wal kafiru yaqulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dengan apa namanya? satu usus. Sementara orang kafir memakan dengan tujuh usus. Maksudnya di sini orang mukmin itu makannya ada adabnya, ada aturannya. Sementara orang kafir kalau makan sudah sak puas-puasnya nuruti hawa nafsu. Tinggal tidak lebih daripada binatang. Ya. Kemudian juga waqala ba'du salaf berkata sebagian salafus saleh, kana syababun yata'abbaduna fi bani Israil. Ada pemuda-pemuda, mereka adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Fa kana 'inda fitrihim qama 'alaihim qa'im. Jadi mereka rajin puasa, ahli ibadah. Kalau waktunya berbuka, salah seorang dari mereka berdiri dan mengatakan, katanya, la ta'kulu katiro, fatashrabu katsira, fatanamu katsira, fatahsaru katiro. Ini sama-sama ahli ibadah saling saling menasehati. Jadi menjelang berbuka, salah seorang mengatakan, jangan banyak makan. Karena nanti akan menjadikan banyak minum Dan dampaknya adalah banyak tidur Akibatnya banyak rugi Catatan amalnya isinya adalah Makan, minum, tidur ya. Jadi tujuan utama daripada ibadah gagal ya, Jadi inilah Nasihat-nasihat sangat indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para salafus saleh tentang menjaga makan. Jadi bukan berarti tidak boleh makan enak ya. Makan enak itu boleh, halalan thayyiban boleh. Yang penting wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Wajar-wajar saja, jangan sampai kenyang. Karena ya, ini para ulama cerita itu biasanya kalau sudah puasa gini karena lapar, begitu buka langsung balas dendam. Semuanya dimakan, makan, makan, makan sampai full perutnya nggak ada tempat lagi. Sehingga ketika sholat terawih, ketika rokok ketika sujud seakan-akan makanannya mau tumpah melalui hidungnya, melalui telinganya, melalui mana semuanya. Karena saking fullnya. Lah kalau ini tujuan puasa kita nggak tercapai. Jadi mumpung sekarang ini puasa kita latih ya. Kalau sudah kita merasakan puasa begini, masya Allah kita bersyukur kepada Allah. Seakan-akan kita ingin alangkah senangnya kalau Ramadan itu satu tahun penuh ya. Wah, masya Allah, senang tak tuh dengan bulan puasa? Alhamdulillah, nikmat masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Itulah materi kajian kita pada hari ini, yaitu tentang bahaya banyak makan. Intinya adalah perut kenyang itu tidak layak bagi para pencari akhirat Perut kenyang itu hanya cocok bagi para pencari dunia Lapar adalah kunci menuju akhirat Kenyang adalah kunci menuju dunia ya. Wallahu alam itu dulu insyaallah besok kita masuk racun hati yang keempat yaitu fudulul Mukhalafah banyak bergaul ini pembahasan penting insyaallah besok kita bahas juga tentang uh, memilih teman ya faedah teman yang baik dan bahaya teman yang buruk. Karena teman yang banyak orang rusak itu gara-gara teman. Kemudian juga banyak orang baik gara-gara temannya. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Kalau ada pertanyaannya sebelum kuisnya. Bagaimana makan banyak bagi atau saat sahur agar kuat puasa? bagi bayi atau anak kecil agar gemuk atau lucu. Ya. Sebenarnya makan banyak waktu sahur itu tidak ada hubungannya dengan kuatnya puasa, nggak ada hubungannya. Justru makan banyak ketika sahur itu malah menjadikan gampang lapar. Tidak, itu hanya sugesti saja itu, sugesti itu. Perlu dilatih lagi bahwa sahur itu adalah sunnah Bukan diukur dari banyaknya makan sahur yang menjadikan kita kuat puasa. Tidak, sama sekali tidak. Justru sahur yang enggak terlalu banyak itu yang menjadikan kita malah nggak terasa kalau kalau puasa. Jadi itu sugesti ya itu ya, sugesti. Apalagi kita itu kalau makan harus nasi. Jadi sudah makan sebuah lama macam ya, tapi belum kemasukan nasi. Kata-kata sudah makan? Belum. Pada sudah, becak sudah masuk, sepeda motor masuk, mobil semuanya, truk masuk semuanya. Tinggal nasi aja belum, udah makan belum. Atau kadang makan mie, mie itu ya, mie apa namanya Indomie atau yang lainnya, udah makan dua, makan dua langsung dimakan campur telur lagi. Sudah makan kamu? Belum. Karena belum kemasukan nasi. Itu sugesti itu perut kita. Jadi dari kebiasaan. Memang kita kalau di Indonesia nasi coba antum ke luar negeri. Di Arab Saudi misalnya, antum di Arab Saudi nggak ada pagi makan nasi itu nggak ada. Pagi itu hanya Apalah teh atau biskuit itu aja dan subhanallah kita kuat sampai siang kuat. Karena perutnya dikondisikan seperti itu. Siang baru makan nasi. Indonesia balik nasi lagi. Ya. Jadi dari kebiasaan. Adapun anak kecil juga sama saja. Anak kecil jadi jangan kita ini memaksakan anak untuk menjadi gemuk dengan diberi makanan yang berlebih-lebihan, nggak bagus. Hadis ini bukan hanya untuk orang dewasa, Hadis ini, ayat ini untuk semua jenis umur sama saja. Jadi anak kecil kalau dipaksa-paksakan makan hanya kepingin orang tuanya supaya kelihatan lucu, gemuk, jangan. Ya sama dengan membunuh anak itu nanti. Makan yang wajar-wajar saja. Kalau ada lagi pertanyaannya, Fadl. Apakah perkataan berhenti sebelum kenyang adalah sebuah hadis? Memang ada perkataan ya, nahnu qaumun la naqulu hatta najur wa idza akalna fala nashba'. Kami adalah kaum yang kami tidak makan sebelum kami e, lapar dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Tapi wallahu alam derajatnya. Setahu saya itu enggak sahih hadisnya, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Kenapa maknanya benar? Karena memang Nabi seperti itu. Nabi itu tidak makan sebelum lapar dan kalau makan nggak sampai kenyang. Realitanya seperti itu. Apakah ada hadis atau asar yang menceritakan para sahabat pernah makan kenyang ketika dijamu makan? Ada tadi kan? Tadi kan hadisnya sahabat Abu Hurairah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau minum sampai kenyang, sampai tidak ada tempat lagi. Tapi itu sesekali, tidak terus-terusan. Ya. Kalau ada lagi barangkali pertanyaan kertasnya sama kuisnya juga dibawa ke depan aja. Untuk kuisnya itu tidak melalui SMS ya, tidak melalui SMS tapi melalui kertas saja. Jadi ini ada lima buku. Ini apa? Kuis. Ya. Buku yang pertama Mengikuti ajaran Nabi Edisi revisi Ya Tadi pertanyaannya Di dalam Al-Quran ada ayat Yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan Surat apa, ayat berapa Ya ini jawabannya benar Surat An-Nur Ayat 30, 31 Muhammad Ikhwani Hadis Munandar Nomor HP sekian-sekian Kemudian yang kedua bukunya sama dengan tadi <clears throat> Surat An-Nur ayat 30 Ini 30 juga benar ya. Cuman yang lengkap 30, 31 30 orang laki, 31 orang perempuan Tapi saya tadi pertanyaannya umum ya Yang memerintahkan kita menundukkan pandangan Jawabannya benar Muhammad Andi Akbar Nusa Indah nomor HP sekian-sekian Kemudian yang ketiga Kitabnya Tauhid Kunci Kebahagiaan yang Terlupakan Jawabannya benar An-Nur 3031 Yusuf radhiyallahu radhiyallahu anhu ini bukan radhiyallahu anhu saja Jalan Jodi Panwetan, nomor HP sekian-sekian. Ini lagi, inilah jalanku kitabnya. Surat Al-Maidah 58. Nah, tapi nggak saya sebut namanya. Ya. Mungkin ini tadi ketiduran. An-Nur 3031 Aini Syarifah Kolonel Sukiono Nomor HP sekian-sekian Ini kitab yang terakhir eh, Ini kitabnya agak besar Mutiara Faedah Dari kitab Tauhid Belajar Tauhid secara sistematis dan mudah Ditulis oleh teman saya sendiri Al-Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam Dia termasuk staf pengajar Di pesantren Ihya Sunnah Di Tasikmalaya pondoknya Ustaz Abu Qatadah hafizahumullah taala Surat An-Nur ayat 30 betul nama didik zona Nik Burhut ya nomor HP sekian sekian ya nah, ini kemarin sudah dapat dapat lagi masya Allah ngerjek ini berarti ini jadi pemenang kuis ini adalah takdirnya Allah Walaupun saya itu ngambilnya gini model apapun Intinya pemenangnya adalah takdirnya Allah Bahwa Allah telah menakdirkan Dia itu mendapatkan Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun Jadi masalah kertas di bolak balik itu nggak ada masalah Intinya dia pemenangnya ya, takdirkan takdirkan Allah Wallahu alam itu dulu Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah Berikanlah bagian kepada kami Ya Allah daripada rasa takut kepadamu yang dengan rasa takut itu bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu berikanlah kepada kami ya Allah bagian dari ketaatan kepadamu yang dengan ketaatan itu ya Allah kau sampaikan kami ke dalam syurgamu berikanlah kepada kami bagian dari keyakinan yang dengan yakin itu ya Allah semua musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan Ya Allah Jadikanlah kami mampu menikmati Pendengaran kami, penglihatan kami Semua anggota tubuh kami Ya Allah Berilah kekuatan, kesehatan Jadikan semua bermanfaat untuk akhirat kami Ya Allah Untuk taat kepadamu Ya Allah Jadikan kami mampu menikmati semua itu Sampai akhir hayat kami Ya Allah Ya Allah Jadikanlah pembalasan kami Atas orang-orang yang mendolimi kami Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami Ya Allah Jangan kau jadikan musibah kami Ya Allah Menimpa agama kami Ya Allah jangan kau jadikan dunia Cita-cita terbesar kami Dan puncak ilmu kami Jangan kau jadikan Ya Allah berkuasa atas kami Orang yang tidak menyayangi kami Ya Allah Kami dalam keadaan puasa Ya Allah Berada di rumahmu Ya Allah Baru saja mengadakan pengajian Ya Allah membahas ayat-ayatmu, sabda-sabda Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menjelang berbuka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau memilihkan untuk kami pemimpin yang baik. Pilihkan untuk kami pemimpin yang baik. Pilihkan untuk kami ya Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya ya Allah, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya ya Allah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسراتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله Jadikan kami istiqamah ya Allah Sampai akhir hayat kami ya Allah Bimbing kami ya Allah Sampai akhir hayat kami ya Allah Sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah Penutup umur yang terbaik ya